Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha hama ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih halaman 184. Perhatikan baik-baik bagian bawah itu. 184. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih utsaimin rahimatullah alaih wal amru in ru'iya fihi al-fa'il dzaka dzu'ainin fadzakal fadil. Ini karena ada Domahnya berarti kita domah juga yang pertama biar agak tepat itu ya. Wal amru in ru'iya fihi al-fa'ilu fa dzaka dzu 'ainin wa dzaka al-fadilu wa in yur'a al fi'lu ma qadri nadhar an fa'ilin fa dzu kifayatin usir. Seperti itu ya. Ini berkaitan masalah apa sih? Masalah fardhu kifayah fardhu ain. Sunnah yang ain, sunnah yang kifayah. Nanti ada dua nanti ya pembahasannya nanti perlu, perlu diperhatikan baik-baik ada kewajiban per individu, ada kewajiban yang dikenal, dikenal dengan badali. Badali itu maksudnya kalau sudah ada satu orang kerjakan, yang lain gugur kewajibannya. Faham maksudnya? Dikenal dengan fardu kifayah. Dikenal dengan apa? Wajib kifai. Seperti contohnya sholat jenazah, itu enggak harus semuanya sholat jenazah. Satu orang menegakkan sholat jenazah cukup. Paham ya? Nah, kenapa kalau disyariatkan sholat gaib? Eh, salat gaib. Kenapa disyaratkan salat gaib? Dikarenakan salat gaib itu di sana kemungkinan besar enggak ada orang yang menyolatkan. Paham ya? Aywan na'am barakallahu fikum. Kita sedikit kita ulangi lagi bahwasanya di sana ada fardu kifayah, fardu ain. Perbedaannya apa tadi perbedaannya? Perbedaannya kalau fardu ain itu kewajiban per individu, enggak boleh digantikan. Harus per individu itu mengerjakannya. Antum tahu per individu maksudnya apa per individu itu? Eh? Sendirian? Perorangan. Paham ya? Per individu perorangan. Ya benar sendirian, paham ya? Cuman maknanya per individu perorangan. Itu enggak boleh diwakilkan, enggak boleh digantikan. Contohnya antum diwajibkan sholat lima waktu, sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Boleh nggak antum ngomong orang lain, Isa, mana badannya lagi nggak enak, lagi nggak enak, lagi capek, lagi sakit ini. Tolong nanti sholat duhur antum yang ya Bisa nggak seperti itu? Nggak bisa karena fardu ain. Fardu ain ain itu kembali ke individu. Jadi kewajiban per individu. Berbeda dengan fardu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban yang sifatnya badani. Badani itu bisa digantikan. Paham ya? Misalkan ada orang satu orang ngerjakan, yang lain gugur semua kewajibannya, enggak berdosa. Tapi satu orang enggak ada yang ngerjakan sama sekali dosa semuanya. Contohnya salat apa tadi? Salat jenazah. Salat jenazah ini kalau fikum, salat jenazah atau salat jenazah? Ja atau ji? Ja. Karena ingat-ingat, ja itu mayatnya, ji apa? Apanya? Kerandanya. Paham ya? Jadi salat salat jenazah. Kalau salat jenazah itu salat apa keranda? Salat ja, jenazah itu kalau dalam ilmu bahasa Arab. nam, Tapi kalau mau selamat ya je. Selamat karena je enggak ada bahasa Arabnya. Salat jenazah yuk, ini selamat. Kalau ji kerandanya, kalau ja mayitnya. Paham ya? Fathah untuk yang atas, kasrah untuk yang bawah. Itu kaidahnya enam. Itu nanti kalau sudah satu orang ngerjakan sholat jenazah, yang lainnya gugur kewajibannya, enggak berdosa. Tapi satu pun enggak ada yang nyolatkan, dosa semuanya. Faham? Oleh karena itu disebut uh, antum sering mendengar dan bah, bahkan pernah mendengar surat apa tadi? Surat gaib. Surat gaib itu kenapa disyariatkan? Karena di sana tidak ada orang yang menyolatkan. Seperti kisahnya siapa itu Raja An-Najasyi, Ashamah. Itu ketika meninggal Rasulullah mengatakan apa kepada sahabat para sahabat? Shallu ala akhikum. Salatkanlah untuk saudara kalian. Fa innahu mata bi ghairi ardikum. Karena dia mati tidak di bumi kalian. Kenapa posisi Rasulullah kan berada di Arab gitu ya, saya dalam artinya berada di nah barakallahu fiikum nam bukan berada di Habasyah, tapi kenapa Rasulullah memerintahkan salat itu loh. Kita katakan salat gaib namanya karena di sana kemungkinan besar enggak ada nyolatkan karena Raja Najasyi masuk Islam. Kebanyakan orang Nasoro di sana kebanyakannya. Paham ya? Akhirnya ditegakkan salat jenazah tapi salatnya salat gaib. Mafhum. Jadi salat gaib itu disyariatkan kalau belum ada orang yang menyolatkan. Kalau sudah ada yang menyolatkan, nggak perlu sholat gaib lagi. Mau salah ya? Nah, kita lihat. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih fi hadil qa'idati yatabayyanu al bainal baina fardil kifayah wa fardil ain, Allah. Di dalam kaidah ini nampaklah perbedaan antara fardu kifayah dan fardu ain. Nah, barakallahu fikum nampak perbedaan antara fardu kifayah dan fardu ain. Wa kifayah wa ain. Ada juga sunnah kifayah, sunnah ain. Masya Allah. Biasanya yang kita dengarkan fardu kifayah, fardu ain, tapi ternyata ada juga istilah sunnah kifayah, sunnah ain. Nah, perbedaannya kita lihat sini. Wa dzalika li'anna al awamir asy-syar'iyyata tangqasu ila qismain. Yang demikian itu dikarenakan perintah-perintah atau perkara-perkara syariat ini atau perintah ya awamir kalau eh awamir itu sama dari perintah ya, dari apa dari amr ya kalau Eh, perkara-perkara itu umur biasanya. Kalau awamir sama dia perintah. Kalau amrun umum, amrun itu bisa perintah, bisa perkara. Tapi kalau amrun yang zamannya umur itu perkara-perkara. Kalau amrun zamannya awamir berarti perintah-perintah. Dikarenakan perintah-perintah yang syar'i, yang sesuai dengan syariat itu terbagi menjadi dua. Imma ayniyatin wa imma kifaya enam kifaiyatin. Ima dia itu ayniyah wa imma kifaiyah. Faham maksudnya? Ainiyah itu kewajiban per individu. Kifaiyah itu kewajiban yang sifatnya badani. Tahu badani? Badani itu bisa digantikan itu loh. Faham? Nah, tapi kalau ainiyah itu mau enggak mau harus dia kerjakan. Mau enggak mau dia harus mengerjakan, enggak boleh digantikan. Nah, kalau fikum seperti itu. Kita lihat fal ainiyah hiya allati tutlab min kulli syakhsin bi ainih, masyaallah. Tambah jelas lagi ini ainiyah itu adalah kewajiban yang apa? Allati itu telat kulli syaksin bi ainih, yaitu kewajiban yang diminta setiap per individu dengan datnya, secara datnya, di aini secara datnya diminta per individu untuk mengerjakannya. Paham ya? Diminta per individu untuk mengerjakannya. Mahum? Awa. Itu namanya kewajiban yang sifatnya aini. Paham ya? kewajiban yang sifatnya apa? Aini. Jadi kewajiban per individu. Kewajiban per, per individu. Naam. Wa Nah barakallahu fikum wazatul kifayah ialah allati yuqsad biha husul hadzal syai'. Adapun kalau zat kifayah itu sendiri, fardu kifayah perhatikan, allati yuqsad biha yang diinginkan dengannya husul hadzal syai', intinya terwujudkan sesuatu ini. Paham ya? Intinya terwujudkan sesuatu tersebut. Itu kalau fardu kifayah. Perhatikan, ana ulangi lagi. Wazatul kifayah dan zat fardu kifayah itu sendiri lati yuksadu biha yaitu kewajiban yang diinginkan dengannya husulu hadas syai' diwujudkannya sesuatu ini paham ya sesuatu tersebut diwujudkan intinya sudah tegak salat jenazah walaupun satu orang selainnya gugur sama kewajibannya paham maksudnya itu maksudnya itu nama, namanya apa namanya kifayah cukup gitu loh cukup kalau yang ngerjakan satu orang tapi yang lainnya sudah gugur kewajibannya tapi kalau nggak ada satu pun yang ngerjakan dosa semuanya Paham maksudnya? Bedanya. Mafhum irbat? Ayo. Berikutnya biqat'in nazar 'anil fa'il tanpa melihat kepada pelakunya. Jadi pelakunya enggak perlu dilihat lagi siapa pelakunya, mau seorang alim atau orang bukan alim, intinya sudah ada satu orang kerjakan gugur semuanya kewajibannya. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Ayo na'am. Hal huwa Zaid atau Amr atau ghairuh ya kan? Enggak perlu melihat pelakunya siapa, mau Zaid mau Amr atau yang selainnya bebas. Intinya kewajiban yang sifatnya kifayah tadi sudah ada satu orang yang kerjakan. Mohon insyaallah. Ayo na'am. Ini penting ya bedanya ya. Jadi nantinya tuh sudah dapat faedah di sini. Kalau tanya orang apa sih bedanya fardu ain dan fardu kifayah? Kalau fardu ain kewajiban per individu, perorangan, enggak bisa digantikan, enggak bisa diwakilkan. Kalau kewajiban yang sifatnya fardu kifayah adalah apa tadi? Fard yang sifatnya badani. Paham ya? Kewajiban yang sifatnya badani, badani itu bisa digantikan. Paham ya? Bisa diwakilkan. Satu orang ngerjakan yang lain gugur semua kewajibannya. Idza qama bihi ahadun saqata nam barakallahu fikum anhu albaqun atau al-akharun. Apabila satu orang menegakkan, ngerjakan, yang lainnya gugur dari kewajiban tersebut. Mahfum insyaallah? Bisa dipahami soal ini? Wadih insyaallah wadih? Wadih? Ayo, na'am. Berikutnya. Qanhu in ru'ya fihil fa'il fadzaka du'ain. kalau yang difokuskan, yang dijaga itu benar-benar pelakunya, maka itulah yang namanya ain gitu loh. Paham Yang dijaga, yang difokuskan perintah tersebut adalah pelakunya, berarti itu namanya apa? Ain. Kembali ke per individu. Kembali ke mana? Per individu itulah namanya fatu, fatu ain. Mahum soal ini ya. Ayo na barakallahu fikum. Kata beliau wa hadha huwa aktsar ma'murat annaha ainiyah. Dan inilah kebanyakan perintah-perintah yang ada kebanyakannya apa? ainiyah, kebanyakannya kewajiban per individu puasa Ramadan fardu kifayah atau fardu ain antum fardu ain karena kewajiban per individu zakat fitrah fardu ain atau fardu kifayah fardu ain juga kewajiban per individu kan itu kebanyakan perintah-perintah itu semuanya larinya ke ini ke ainiyah fardu ain tutlat min kulli syakhsin bi'ainih. Setiap orang itu diminta atau mengerjakan secara zatnya, tidak boleh diwakilkan. Naam, insyaallah mafhum insyaallah ini mudah sekali. Wa qalu fadzakatu 'ainin ay sammahu fardhu 'ainin. Eh, dia menamakan na'am barakallahu fikum atau kalau kembali ke fi'il amri samihu semih atau semih namakanlah dia fardhu ainin itu samih fardhu ainin fil wajib. Namakanlah dia itu fardhu ain dalam perkara yang wajib. Paham ya? Ini maksudnya perintahkan kita untuk menamakan loh, menamakan nabarakallahu fikum e, eh, fardhu ain dalam suatu kewajiban. Kalau yang difokuskan itu apa pelakunya per individu. Wa sunnata ainin fil mustahab dan dinamakan sunnah ain kalau berkaitan masalah mustahab. Mustahab itu perkara apa sunnah kan? Eh, mustahab itu perkara sunnah. Kalau kembali perkara sunnah, perintahnya perkara sunnah, berarti itu sunnah yang ain. Sunnah per individu yang harus mengerjakannya. Seperti contohnya. Nah, barakallahu fiikum. Apa contohnya sunnah per individu? Contohnya. Perkara sunnah tapi yang kerjakan harus per individu. Apa contohnya? Hah? Bersiwak. Bersiwak misalkan hukumnya apa hukumnya? Sunnah per individu itu kan Paham ya? Tapi kalau misalkan antum nyuruh orang tolong tolong disiwaki misalkan pakai simak dan semisalnya hukum asalnya, hukum asalnya. Nah, barakallahu fikum kalau per individu kembali ke per individu. Tapi kalau sudah ada orang yang bisa bisa apa? Bisa melakukannya karena hukumnya sunnah, yujzi juga sah juga. Antum sakit ketahuilah. Kemudian apa? Nah, barakallahu fikum. Nah, eh, antum sakit kemudian antum nyuruh orang tua antum. Pak, Bu atau Umi, Abi tolong disiwaki misalkan. Akhirnya antum bersiwakin. Itu dikatakan dikategorikan antum sah atau enggak bersiwakannya itu? Sah, cuman untuk mengamalkan sunnah itu kembali kepada individu aslinya. Paham ya? Karena nah yang ngerjakan itu orang lain gitu loh. Minta bantuan orang lain. Wa aslinya yang sunnah per individu kembali ke ke per individu. Naam. Nanti ada pembahasan tersendiri. Kita lihat. Wa min amsalati dzalik contohnya as-shalawatul khams, salat lima waktu. Wa zakat, wa shaum Ramadan. Nah, wa zakat wa shaum Ramadan. Contohnya adalah apa? Adalah salat lima waktu dan zakat dan puasa Ramadan wa birrul walidain dan berbakti kepada kedua orang tua. Salat lima waktu, zakat, puasa Ramadan dan berbakti kepada kedua orang tua. Wa nahbuha dan yang semisalnya. Matlubatun min kulli syakhsin bin aini. Ini semuanya apa? Diminta untuk setiap orang per individu mengerjakannya. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Ayo. Awa. Nah, barakallahu fikum diminta untuk per individu mengerjakannya. Karena apa? Enggak bisa diwakilkan. Birrul walidain masa diwakilkan. Antum misalkan mau berbakti, afan ya sebagai contoh antum terus enggak masalah ya. Karena yang dekat itu ya. Nah, barakallahu fikum awa. Contohnya antum handalah mau biru walidain sama orang tua antum atau mewakilkan Abdul Aziz tolong antum pulang ke rumah ana ketemu orang tua ana tolong biru walidain sana wakilkan nggak bisa karena kewajiban per individu paham ya kewajiban per individu nggak bisa diwakilkan harus individu sendirilah yang mengerjakannya mahum insyaallah antara wa na'am kita lihat sini idan hiya fardhu ain kalau seperti itu berarti fardhu ain puasa Ramadan juga tidak bisa diwakilkan afanana ada kerjaan borongan ini Bulan ini bulan Ramadan full ada kerjaan bangun rumah tiga lantai katanya. Tolong antum nanti tak gaji. Sebulan penuh tak gaji, nggak usah tanggung-tanggung lima juta sudah. Tapi antum yang gantikan puasa ana selama sebulan. Paham ya? Jadi puasanya mau digantikan, wakilkan orang lain, nggak sah. Walaupun yang gaji nggak sah. Karena kewajiban per individu. Kewajiban per individu kewajiban personil tertentu, kewajiban perorangan. Nah, kita lihat lagi. Nah, barakallahu fikum, apa kata beliau? As-sunan ar-rawatib at-tabi'ah lil maktubat. Nah, ini penting ini. Salat-salat sunnah rawatib yang beriringan yang mengikuti salat-salat wajib. Qabliyah sama apa? Ba'diyah. Salat qabliyah ba'diyah. Salatnya apa hukumnya? Hukumnya sunnah, mustahab. Boleh enggak antum suruh makilkan? Wahana badannya agak gemetaran ini tadi tadi pagi ke sahur ya, puasa ini. Nanti dua rakaat sebelum subuh antum yang sholat ya. Jadi antum sholatnya double empat rakaat. empat rakaat. Jadi punya antum sendiri, yang punya anak antum yang sholatkan juga. Jadi total, totalnya empat rakaat. Bisa nggak seperti itu? nggak bisa. Ini sholat sunnah per individu itu loh. Faham maksudnya? Nah, ini baru ketemu ini Masya Allah contohnya bagus sekali nih. Mungkin selama ini yang kita tahu kan wajib ain wajib kifayah enggak? fardu ain, fardu kifayah. Ternyata ada sunnah juga. Sunnah ain, sunnah nam kifayah. Paham ya? Sunnah ain, sunnah kifayah. Kita lihat contohnya biar tambah jelas lagi. As-sunan ar-rawatib. Salat-salat sunnah atau perkara-perkara sunnah rawatib yang beriringan yang mengikuti tabi'ah lil maktubah yang mengikuti salat lima waktu. Kau Qabliyah sama apa tadi? Ba'diyah. Wasiwak Pakai siwak juga ternyata iya kan? Kalau orang yang lain yang nyiwakkan lain lagi urusannya. Kalau antum mau ngamalkan sunnah antum sendiri mesti makan. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wa qiraatul Qur'an, baca Al-Qur'an. Wahana lagi malas nih. Tolong antum yang baca. Kalau antum yang baca berarti pahalanya untuk antum. Antum yang enggak baca itu enggak dapat di situ. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Enggak bisa diwakilkan. Ayo kita lihat lagi. Wa dzikr dan juga dzikir matlubatun min kulli matlubatun min kulli syakhsin bin ainihi itu semuanya diminta nah barakallahu fikum diminta diarahkan kepada setiap orang setiap apa? Setiap orang per individu. Setiap per individu. Paham ya? Diminta untuk apa? Untuk melakukannya. Tapi hukumnya apa ini? Apa Abdurrahman? Apa hukumnya? Sunnah atau mustahab. Nah, kita lihat sini. Kata beliau, idan hiya sunnatu ainin wa 'ala hadza faqis." Maka berdasarkan penjelasan ini dan contoh-contoh ini, kis apa kis? Kiaskanlah. Caranya suruh bikin sendiri yang bentuknya mirip seperti ini masuk dalam kategori ini. Mafhum isan bedanya? Apa bedanya fardu ain dan fardu? Fardu ain dan fardu kifai? Apa bedanya, isan? Ayo na'am ahsans. Fardu ain adalah kewajiban per individu. Boleh nggak diwakilkan? Digantikan orang lain? Nggak bisa. Kalau fardu Kifai adalah kewajiban yang sifatnya badali bisa digantikan, bisa diwakilkan orang lain. Karena satu orang menegakkan apa tadi kaidahnya? Idza qama bihi ahadun saqata anhu al-akharun. Itu kalau antum menghafal kaidahnya itu. Jadi fardu kifayah itu idza qama bihi ahadun saqata anhu al-akharun. Apabila sudah ada satu orang yang menegakkan kewajiban tersebut, saqata anhu al-akharun, yang lainnya telah gugur dari kewajiban tersebut. Itu sering muncul ya kaidah tadi ya. Dihafal ya. Ewa. Idza qama bihi ahadun saqata anhu al-baqun atau al-akharun sama. Paham ya? Upayakan ini dihafal ini. Nah, dihafal tercatat sebagai faedah karena sering muncul. Nah, barakallahu fikum idza qama bihi ahadun saqata anhu al-akharun atau antum ganti al-baqun sama. Al-baqun sisanya al-kharun yang lainnya. Paham ya? Karena di dalam kitab beda-beda tulisannya cuma maknanya sama. Idza qama bihi ahadun saqata anhu al-akharun. Ya? Ewa. Nah, barakallahu fikum faedah yang mungkin antum sering lupa, dicatat. Qayyidil ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Ayo ikat ilmu itu ya. Naam. Kita lihat sini. Barakallahu fikum. Dah clear insyaallah ya. Jadi fardu ain sudah kita clearkan, fardu kifayah sudah kita clearkan, enggak ada lagi iskal, enggak ada lagi pertanyaan, bingung itu enggak ada lagi. Wa qauluhu wa in yura'a wa in na'am wa in yura'al fi'lu maqtrin nadhar maqad'in nadhar maqad'in nadhar an fa'il ini berarti sambungannya an fa'il itu ya kan di pantunnya itu kan sebutkan seman sampai qatrin nadhar disambung dengan an fa'il maksudnya apa apabila pekerjaan tersebut na barakallahu fikum dikerjakan tanpa melihat tanpa memandang pelakunya Muzaid atau Amr atau Saleh atau Mahmud misalkan enggak peduli intinya sudah ada ngerjakan namanya apa ini baru fardu kifai fardu kifaya mafhum Abdullah ayo apa definisi fardu kifayah tadi anhu ayo idza qama bihi ahadun saqata anhu al-akharun awil bakun artinya sama karena nanti kalau antum baca-baca kitab sendiri terkadang al-akharun terkadang kitab yang lain al-bakun artinya sama al pun sisanya, al yang lainnya. Faham maksudnya ya? Paham teman-teman? Eh, oh, nah, itu definisi fardu kifayah, kewajiban yang sifatnya badali bukan sifatnya per individu. Mafhum salah, Bang? Mafhum salah? Ayo eh, oh, na'am. Kita lanjutkan. Ai eh, idza qasada al-fi'lu, idza qusida al-fi'lu bi qat'i nafaqat, idza qusida al-fi'lu faqat biqat'in nadhari anil fa'il fahada dzu kifayatin masyaallah. Maksudnya apabila yang diinginkan adalah perbuatan itu sendiri, intinya perbuatan tertunaikan, terkerjakan itu loh. Paham ya? Tertunaikan, terkerjakan. Nah, itu saja biqat'in nadhar tanpa melihat. Dengan memutus pandangan ini maksudnya tanpa melihat anil fa'il tanpa melihat pelakunya, enggak pandang bulu pelakunya, siapapun pelakunya. Intinya manusia. Paham ya? Manusia yang melakukannya. Taruh lagi nih sekarang ada orang meninggal dunia. gak ada yang nyolatkan kecuali perempuan. Sah atau tidak ini? Sah juga karena untuk sholat jenazah gak disyaratkan laki-laki gitu loh. Paham ya? Intinya sudah ada orang yang nyolatkan. Tapi kalau misalkan semuanya apa? Semuanya gak ada nyolatkan, perempuan laki-laki gak ada nyolatkan, tapi ada ada apa? Ada kambing berdiri depannya, kambing. Kambing. Ada kambing berdiri depan orang depan mayit itu kambingnya berdiri itu. Sah nggak, <laughs> nggak sah nggak, nggak sah karena hewan, mungkin dia sholat, namanya Ini harus diperhatikan baik-baik ini ya. Nah, masya Allah kata beliau sini, kata beliau, atau kifayah ini namanya dukifayah, namanya fardu kifayah. Memiliki kecukupan, namanya sudah cukup gitu loh, nggak perlu diulang lagi. Sawon kana sunnata Sawa'un kana sunnata kifayatan aw fardhu kifayatan, baik itu sunnah kifayah atau fardhu kifayah sudah kita lewati contohnya. Yang fardhu kifayah sudah kita lewati juga, yang sunnah kifayah juga sudah kita lewati. Qauluhu usir. Ya, apa usir ini maksudnya? Ai ulima al-farqu baina fardhil kifayah wa fardhil ain. Diketahui perbedaan antara fardhu kifayah dan fardhu ain wa sunnatul kifayah wa sunnatul ain perbedaan antara sunnah kifayah dan sunnah ain Mahfum soal ini bang? Coba beda, bedanya apa bang? Sunnah kifayah dan sunnah ain bedanya apa bang? Itu yang sunnah apa? Sunnah ain yaitu sunnah yang sifatnya per individu. Ayo, kalau sunnah kifayah eh, sunnah yang bisa dilakukan orang lain, bisa diwakilkan. Ayo nah, barakallahu fikum. Sudah kita lewati, kita lihat lagi biar tambah jelas lagi. Nah, barakallahu fikum apa sih sunnah kifayah itu? Kalau tadi kan sunnah ain sudah, ya kan? Sunnah fard sudah, ya kan? Dan sekarang kalau sunnah kifayah itu apa contohnya? Itu penting juga kan contohnya itu kan. Kita lihat contohnya. Kata beliau, "Fabtida'us salam minal jamaah idza marru bi syakhsin qa'idin sunnah." Sekarang mengawali salam, "Assalamualaikum." Assalamualaikum misalkan, mengawal salam. Ada jamaah situ, minal jamaah antum gerombolan bareng orang, bareng orang banyak orang antum, lewatin idza marru bisaksin qa'id. Ada satu orang duduk depan pintu ini. Duduk depan rumah ini lagi ya takahwa. Kalau orang Arab ya takahwa, ya takahwa itu minum kopi. Kopinya sana itu bukan kopi asli seperti sini bukan. Kulit kopi namanya bun. Paham ya? Jadi kalau antum bilang eh, ya ali hakli qahwa ya, qahwa antum nanti jangan kaget kalau disuguhkan bukan kopi Nescafe ini. Paham ya? Kalau sana kohwa itu ma'rufnya bun tadi. Paham ya? Bun itu kulit kopi. Pemirasannya ya? mirip dengan kopi cuman bukan kopi. Nah itu nanti tapi harumnya luar biasa itu. Paham ya? Itu namanya tapi mereka ma'rufnya eh ya takohwah itu duduk santai minum kopi. Walaupun yang diminum itu kadang teh atau bun tadi tapi ma'rufnya ya takohwah. Nah, taruhlah antum lagi jamaah lima orang lah lagi jalan-jalan gitu. Kemudian ada orang duduk depan pintu, eh ikhwah kita juga, antum lewat. Lima orangnya perlu nggak serentak "Assalamualaikum" Semuanya ngomong itu atau cukup satu orang? Hah? Cukup satu orang. Kenapa? Karena sifatnya mas sunnah kifayah di sini namanya. Paham belum? Ayo kita lihat ini. tidak usahlah minal jamaah maka memulai salam dari jamaah banyak orang idamaru maru apabila melewati bisyaksin qa'id melewati satu orang yang duduk sunnah hukumnya lakinnahu sunnatun kifayah lakinnahu sunnatu kifayatin tapi itu sunnah yang sifatnya kifayah ya sunnah yang apa bentuknya kifayah yakni idha salamawah wahidun minal jamaah kafa apabila salah satu dari jamaah lima orang tadi itu sudah mengucapkan satu sudah mengucapkan salam kafa cukup perlu nggak yang lainnya ikut-ikutan gak perlu cukup al maqsuda huwa ilqa'us salam ala ilqa'us salam ala hadal jalis. Karena yang dijadikan patokan inti tujuan itu adalah apa? Menyalurkan, mengucapkan salam kepada orang yang duduk ini. Enggak harus lima-limanya assalamualaikum, enggak perlu. Atau orang itu assalamualaikum. Benar enggak Ustaz kalau ngomongnya assalamualaikum? Benar enggak? eh Kalau secara lafaz keliru sebenarnya. Karena kafnya itu pendek sebenarnya, enggak ada wawun setelahnya. Tapi orang-orang udah terlanjur assalamualaikum panjang artinya assalamualaikum itu aslinya paham ya assalamualaikum itu aslinya gitu kalau orang-orang kan ya mungkin kadang kita ya kadang karena udah terbawa arus lantunan nada ya assalamualaikum padahal yang benar assalamualaikum kalau orang Arab seringnya seperti itu assalamualaikum langsung kap pendek ya pendek tapi kalau kita kadang itu ya enggak assalamualaikum kum ada wawunya kan lah bahas Tapi yang yang penting niat kita kafnya pendek setelahnya mim. Ewa. Ya kita lihat sini. Lian al maksudah huwa ilqa'us salam al hadal jalis. Ma'ruf dah selesai insyaallah ini ya. Berikutnya. Kadzalika ta'limul ilmi illam yakun illam yakun ta'limu wajiban. Seperti itu pula mengajarkan ilmu jika ilmu tersebut bukan ilmu yang wajib. Contohnya mengajarkan ilmu nahwu. Contohnya lima orang ini pandai nahwu semuanya. Apakah harus lima orang ini mengajarkan semuanya itu? atau satu orang cukup? Satu orang cukup gitu loh, gak harus semuanya ngajarkan semuanya walaupun boleh. Karena sifatnya apa tadi? Fardu kifayah di sini. Eh sifatnya apa? Sunnah kifai. Naam. lihat sini. Sunnah kifai kalau dilihat dari itu ya, dari eh barakallahu fikum mutabbitab ilaih tapi kalau mau naat manut sunnah kifayah juga enggak masalah. Pakai tak marbutah. Naam. Berikutnya, kadzalika ba'dul ulama yara anna tasmiyata 'ala ta'am. Ini penting juga sebagian ulama berpendapat ber, nyaro itu melihatnya kalau sudah masuk dalam kategori pendapat seperti ini nyaro itu bukan berpen, bukan bukan yang berpendapat sebagian ulama nyaro berpendapat berpandangan gitu artikannya anna tasmiyata bahwasanya tasmiyah apa tasmiyah ini Isa apa makna tasmiyah ucapan apa tasmiyah itu bismillah ala ta'am baca bismillah ketika mau makan idza kanat tasmiyatuhum fi anin wahid sunnah kifayah kalau baca bismillahnya mereka itu satu waktu, paham ya? Itu sunnah kifayah. Paham belum? Satu waktu maksudnya bagaimana? Kita lihat. Idza sama ahaduhum ma'al jahri bitasmiyati kafa 'anil jami'. Ini. Ini menurut sebagian ulama. 10 orang, 5 orang. Depannya ada nampan. Ada nampan, atau ayam, makan makanan di situ. 5 orang. Menurut sebagian ulama, satu orang di situ ngomong, "Ayo makan, bismillah." Yang lainnya nggak perlu baca gitu loh. Paham belum? Ini sebagian ulama berpendapat seperti itu. Jadi bismillah itu menurut sebagian ulama sunnah yang sifatnya kifayah. Satu orang ucapkan kalau jamaah seperti itu, yang lainnya nggak perlu ucapkan itu loh. Ini sebagian ulama ya, kita lihat pendapat yang lebih tepat Walakin al-ahwata, tapi yang lebih berhati-hati an yusammiya kullu wahidin li ini yang kuat. Anak lebih cenderung ini. Masing-masing betul baca bismillah. Karena dalilnya jelas. Ya kan? Hadisnya siapa itu? Umar bin Abi Salamah. Ya gulam samillah. Paham ya? Padahal posisi itu kan berjamaah atau tidak itu? Berjamaah kan? Ya gulam samillah Wakul biaminik. biyaminik Wakul mimma yalik. Paham belum? Jadi yang lebih berhati-hati tetap mengucapkan bismillah atau cukup satu orang? Tetap mengucapkan bismillah. Berikutnya solatul Id ala qauli ba'dil ulama bi anna sunnah. Solat Salat Id menurut sebagian ulama yang mengatakan sunnah hukumnya surat Id. Hiya sunnatu kifayah. surat itu sunnah kifayah katanya. Was sahih anha fardhu ain. Padahal yang sahih surat itu fardhu apa? Fardhu ain, kewajiban per individu. Dikit lagi ya. Al adzan wal iqamah fardhu kifayah. Adzan dan qomat itu fardhu kifayah. Walihada la yu'mar an yu'adzin kula an yu'adzin kullu wahidin minan nas. Oleh karena itu enggak diperintahkan setiap orang itu harus adzan. Contohnya antum sekarang 10 orang, santrinya 19 orang. Perlu enggak masing-masing adzan semuanya? Enggak perlu, cukup satu orang aja. Karena fardu eh, karena apa? Sunnah kifayah tadi itu. Satu orang kan cukup, yang lainnya enggak perlu ikut-ikutan. Kita lihat sini. may yu'maruna an yu'adzin wahidun minhum. Paham ya? Hanya saja mereka diperintahkan untuk apa? melantunkan adzan salah seorang di antara mereka. Karena kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadaratis lakum ahadukum." Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu apabila datang solat waktu solat maka hendaknya mengumandangkan adzan, maka hendaknya adzan salah seorang di antara kalian untuk kalian. Berapa orang ini? Satu orang. Berikutnya, taksilul mayit wa takfinuhu. Mencuci mayit atau memandikan mayit Husain? eh? Memandikan. Taksil ini dari khassala yukhasilu taksil. Paham ya? na'am barakallahu fikum. Walaupun aslinya kalau mandi itu ikhtasala yaktasilu. Paham ya? Kalau ikhtasala yaktasilu kan mandi. Kalau memandikan khassala yukhasilu. Paham belum? Nah, mandikanlah aku. Berarti bagaimana? Ghasalah nih. Ayo, nih mandikanlah aku bukan ikhtasilni ikhtasala ikhtasilu mandi ghassala ikhtasilu mencuci ya enggak ghassala yaghsilu mandikan paham ayo dalam ilmu sharaf dibahas itu ya nah ini sekarang taksul mayit memandikan mayit bukan apa mencuci mayit paham ya nah taksil mayit wa takfinuhu memandikan mayit dan mengkafaninya Wa salat alaih dan salat jenazah wa dafnih apa dafnih ini Wa wadafnuhu. Ini kembali taksilul mayit wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu. Fardhu kifayah ini hukumnya fardhu kifayah. Apa dafnu itu? Mengkuburkan. Paham ya? Mengkuburkan. Naam. Wa dzalika li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yukhbar bil mar'ah allati kanat taqummu al masjid lamma matat fil lail Allah yang demikian itu dikarenakan Rasulullah SAW lam yukhbar enggak dikabari beliau padahal beliau termasuk bisa dikatakan pemimpin kan saat itu tapi enggak dikabari Ketika apa? Seorang wanita yang dia itu eh, seorang wanita yang tugasnya bersih-bersihkan masjid, maksudnya itu membersihkan masjid, meninggal dunia malam hari. Rasulullah dikabari Rasulullah. Nah, kenapa kalau nggak dikabari? Karena perkaranya masalah ini sunnah hukumnya gitu loh. Mandikan juga sunnah, mengkafani juga sunnah, nguburkan juga sunnah, nyolatkan juga sunnah. Jadi nggak perlu manggil Rasulullah. Paham belum? Eh, kita lihat sini. wali anhu sallallahu alaihi wasallam qala fil ladzi wa rahilatuhu fi Arafah. Dikarenakan juga Rasulullah Rasulullah SAW berkata kepada orang yang enam saat itu apa dia terjatuh terpleset dari kendaraannya di Nah barakallahu fikum maksudnya terjatuh terpleset mati itu loh. Eh, ketika berada di Arafah, paham ya? Waqasat rahilatuhu maksud itu kendaraannya terpleset itu jatuh. Paham ya? Jatuh akhirnya mati. Yang mati apanya? Orangnya mati. Nah, apa telah ikhsilu Paham ya? Bima'in wasidrin. Ini berarti terkadang penggunaan seperti ini antum harus berpikir. Katanya tadi kalau memandikan ghassala yughsilu ini pakai ghassala yughsilu sekarang. Ewa, ighsilu, cucilah dia bima'in wasidrin dengan air dan daun bidara. Berarti bagaimana? Karena bukan semata-mata mandikan gini toh. Harus dicuci ya pakai dalek. Paham ya? Pakai spons, paham ya? Atau yang semisalnya itu pakai alat-alat itu ya. Kemudian intinya di bukan sekedar dimandikan gini. Ada ada semakna semakna macam apa mencuci. Ya enggak? Kalau ada dalek seperti ini kan mencuci namanya. Paham belum bisa? Kalau mandikan teman gebyur aja. Mandikan. Tapi ini ada apa? Air ditabur dengan apa tadi? Dengan daun bidara. Wa kafinu dan kafanilah fi pada dua kain kafan. Walam yubashir dalik. Rasulullah tidak langsung yang bergerak di situ. Nyuruh. Berarti menunjukkan apa? Kalau darah yang negakkan cukup. Ida koma bihi ahadun sakota anhu al khurun. Naam. Paham itu ya? Ewa. Dua lagi. Ta'limul ilm alladzi la yata'ayyan ta'limuhu. Mengajarkan ilmu yang ilmu itu enggak wajib diajarkan. Ilmu apa contohnya? Ilmu apa contohnya? Isa mengajarkan ilmu yang ilmu itu nggak wajib dipelajari gitu loh. Nggak wajib diajarkan juga. Maksudnya kalau diajarkan silakan, nggak nggak masalah itu loh. Ilmu apa contohnya? Ayo. Ilmu banyak ilmu kan? Ilmu banyak kalian. Ilmu apa? Ya ilmu dunia atau yang semisalnya masuk juga itu umum sekali ya, nggak masalah ya ilmu balaghah, ilmu sharaf, nahwu itu kan enggak wajib hukumnya. Paham ya? Kalaupun wajib wajib kifayahan itu. Nah, kita lihat sini. Wa talabul ilmi al-'am dan mencari ilmu yang ilmu ilmu umum. Ayo, ya, fardu kifayah hukum fardu kifayah. Yang terakhir al-jihad fisabilillah. Ya jihad jalan Allah taala. Fardu kifayah wa ma'asbah. itu semuanya fardu kifayah karena Ingat-ingat patokannya idza qama bihi ahadun saqata anhu al-akharun awil baqun. Itu kaidahnya sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.